Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Uh, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juz pertama dan juz kedua. Uh, dan bila kita telah menyelesaikan juz kedua diharapkan kita telah menguasai penerapan makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Sekaligus menyempurnakan pula tentang uh, eh, harokat, ya. Bagaimana membaca dengan sempurna ya. fathah, kasroh bommah, dan juga sukun. Maka untuk yang berikutnya kita masuk pada pembahasan juz ketiga dan pembahasan pada juz ini terkait dengan beberapa hukum. Ya, pembahasan tentang hukum-hukum eh, yang biasa kita dapatkan dalam bacaan Al-Quran seperti hukum al-ta'rif hukum al-ta'rif kemudian hukum nun sukun dan tanwin hukum mim sukun, kemudian hukum ra dan lam serta mad. Nah, kita mulai dengan yang pertama hukum al-ta'rif. Al-ta'rif atau juga disebut dengan lam ta'rif ya. Lam ta'rif itu artinya lam sukun ya. Lam sukun yang dipakai oleh orang Arab atau taj'aluhal Arab yang diletakkan oleh e, bangsa Arab qabla al-asma disebutkan sebelum ya isim-isim ta'rifiha untuk membuat suatu isim ini menjadi mu'arraf wa yasbiquha hamzatu wasrin maftuhah dan lam tadi diberi uh, alif ya. sebelumnya dan diberi harokat fathah ya. itulah makna lamu ta'rif ya. jadi lamu ta'rif adalah lam yang diletakkan oleh al-arab setelah atau sebelum isim-isim dan Maksudnya adalah untuk mentarif atau membuat isim menjadi mu'arraf. Lam tadi didahului dengan alif yang berharokat fathah atau hamzah wasol yang berharokat fathah. Ya. Ini contohnya kalimat al-jibal dan as-sama. Al masuk ke dalam kata jibal. Al masuk ke dalam kata sama. Ya. Ya, jibal sama ini semuanya adalah isim dalam bahasa Arab namanya isim kemudian kemasukan lam nah, lam itulah yang dinamakan lam ta'rif ya. kemudian sebelum lam ada hamzah wasol nah, hamzah wasol ini dibaca fathah a ya. dibaca dengan harokat fathah ya. Baik, inilah yang akan kita bahas untuk uh, yang pertama Kemudian lam ta'rif itu ada dua macam. Ada lam qamariyah atau al qamariyah. Ada lam syamsiyah atau al syamsiyah. Al qamariyah dan al syamsiyah. Nah. Baik. Yang pertama al lam al qamariyah atau al qamariyah tudhiru al-arabu lama ta'rif. Ya. Al-arab membaca lamu ta'rif dengan izhar. Ya. Inda harfan, inda arba'ata asyara harfan pada 14 huruf. Ya, 14 14 huruf itu terkumpul dalam kalimat ini. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ini huruf-huruf eh, yang mana al dibaca jelas bila setelahnya adalah huruf-huruf ini hamzah ba ghain ha jim kaf wawu kha fa ain qaf ya mim dan ha ya wa dzalika li bu'di makhrajil lam an makharij tilkal huruf Sebabnya apa? Kenapa alam dibaca dengan jelas al? Karena jarak yang berjauhan antara makhraj lam dengan makhraj huruf-huruf ya, abaghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik. Baik, kita ke eh, buku Aisar. Jadi Inilah Al-Qamariyah atau juga disebut Lam Qamariyah. Al-Qamariyah dibaca dengan apa? Dengan jelas, dengan ilhar ya. Huruf-hurufnya ada berapa? 14 ya. Alif, ba, jim, ha, kha, ain, wain fa, qaf, kaf, mim, wawu, haya Ini secara urutan. E, dalam urutan e, yang ma'ruf ya. Baik. Nah, apa sebabnya? Lam dibaca dengan jelas. Ya, ketika setelahnya adalah huruf eh, yang 14 ini, sebabnya apa? Karena jarak yang berjauhan. Ya. Coba untuk melihat huruf-huruf uh, eh, halki huruf halki semuanya terlibat hamzah kemudian apa lagi ha ha ain kha ghain ya. demikian pula huruf bibir apa saja huruf bibir ba mim wawu fa ya. karena letak makhraj lam dengan huruf-huruf tadi berjauhan. Ya. Baik. Huruf lidah apa saja yang terlibat di sini? Qaf dan kaf, ya. Qaf dan kaf serta huruf apa? Ya, ya. Qaf, kaf dan ya, jim, ya. Qaf, ya, jim. Qaf, kaf itu di mana letaknya? Pangkal lidah, ya. Pangkal lidah. Ya. Baik. Nah, oleh karena itulah maka huruf lam dibaca dengan jelas. Huruf lam di mana letak makrosnya? Ujung, ya. E, tepi depan, ya. al. Ya, kalau setelahnya adalah huruf yang jauh makrosnya, ya. Misalnya ujung dengan bibir, ya. ujung lidah dengan bibir kan jauh, ya, jauh, dianggap jauh. Lidah dengan bibir dianggap jauh. Lidah dengan tenggorokan juga jauh. Ya. Lidah dengan ya, ujung lidah dengan pangkal lidah juga jauh. Ya. Makanya huruf kaf dan kaf ya lamnya dibaca idhar ketika bertemu dengan keduanya. Begitu pula dengan jim sama huruf ya, ya. E, masih di tengah. Nah, yang sisanya e, dianggap dekat sehingga dibaca dengan e, cara yang kedua nanti. Baik itulah al-qamariyah. Nah, huruf hamzah yang di depan namanya hamzah apa? Hamzatu wasl, ya, hamzah wasl. Ya. Hamzatu wasl. Nah, tandanya apa hamzah wasl? Tandanya adalah huruf sad, ya, huruf sad yang dipotong tinggal bagian kepalanya. Itu menunjukkan e, makna bahwasanya hamzah itu dibaca ya dibaca apa? E, sebagai hamzah wasol. Ya, dibutuhkan saat ia e, berada di depan. Baik. Kita baca saja. Al-ashhadu Al-anharu Al-fathu Al-fathu Al-fawzu Al الكبير الحليم الحميم الميزان الميعاد الخالدين الخاسرين الوريد الوعيد العلي العليم الهيم الهون الغافرين الغالبين اليمين اليقين Nah, itulah bacaan idhar qamariyah. Ya, atau idhar qamari pada al atau lam qamariyah. Ya, kalau kita diminta menghafal huruf-hurufnya kira-kira mudah atau sulit menghafal huruf-huruf Qomariyah. Baik. Kalau ingin menghafalkan mungkin dengan yang tadi ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu atau kita mengingat huruf-huruf uh, bibir dan huruf tenggorokan ya. Jadi semua huruf tenggorokan ditambah huruf-huruf apa? Bibir. Kemudian huruf lidah berapa? Tiga. Tiga atau empat? Qaf, kaf, jim, Ya, ya ada empat ya 10 ya huruf e, jadi 6 huruf tenggorokan, 4 huruf bibir dan 4 huruf lidah tidak lain adalah qaf, kaf, jim dan ya. Nah, kalaupun tidak kita hafal, ya sebenarnya sudah terbantu dengan tanda ya. Jadi tanda bacaan idhar adalah apa? sukun ya. Tanda bacaan idhar adalah sukun di atas huruf lam. Ya. Jadi kalau ada tanda sukun di atas lam berarti itulah bacaan idhar qamariyah. Ya. Atau idhar qamari. Nah, kemudian tadi kita baca hamzah dengan fathah a. Ya. Hamzah tersebut apabila tidak terletak di awal bacaan maka tidak kita baca ya yaitu ya ini apa dengan kata lain dilompati Rabb al-alamina ya, huruf hamzanya kita lompati dari huruf ba kemudian langsung ke huruf lam rabbal alamin ya baik coba kita baca contoh berikutnya wal ula anhumul azaba wa huwal wahidu Cukup ya. Yang berikutnya adalah al-syamsiyah atau lam syamsiyah. Nah. Tudghimu al-arabu lam at-ta'rif. Ya. Al-arab itu bangsa Arab mereka mengidghamkan, memasukkan lam ta'rif ke dalam 14 huruf ya, fi 14 harfan muqariban laha. Jadi dimasukkan lam ta'rif ke dalam 14 huruf yang mana huruf-huruf tersebut muqariban laha berdekatan dengan lam ya. Kecuali lam ya, kalau lam bukan bukan hanya dekat tapi ya satu makhraj. Ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan lam syamsiyah atau al syamsiyah dibaca dengan idgham ke dalam huruf-huruf yang 14 karena apa sebabnya? Dekatnya makhraj. Oleh karena itu kita dapati huruf-huruf syamsiyah ya semuanya adalah huruf-huruf lidah ya. Semuanya adalah huruf-huruf lidah ya dari huruf ta kemudian fa dal zal ra za sin shin sad dad ta wa, ya lam nun semuanya huruf lidah ya jadi karena makhrajnya berdekatan bahkan untuk lam ya bukan hanya dekat namun satu makhraj dan bahkan satu satu makhraj dan sama sifatnya lam itu sendiri maka Eh, diidromkan, ya diidghamkan ya. tanda idrom apa tanda idrom adalah tasdid ya. kalau tadi tanda izhar apa sukun di atas lam maka yang berikutnya tanda idrom adalah tasdid ya. seperti ini kalimat wasyamsi ya wasyamsi Eh, ada tasdid pada huruf setelah lam itu shinnya as-sama ya ada ya, lamnya dilompati al-laili ya ini semuanya dibaca dengan idrom ya dibaca dengan idrom ya nah ini yang di bawah adalah bait yang mengumpulkan huruf-huruf qamariyah ya namun sekali lagi walaupun tidak kita hafalkan ya, dengan keberadaan tanda tasydid sudah cukup membantu ya. bahwasanya al dibaca dengan idgham atau idhar ya baik coba kita lihat pada buku Aisar contoh-contoh bacaan idgham at-tanadi at-talaqi at tanadi at talaqi at الشمس الشهر الثلث الثمن الصبح الصلح الدار الداعي الظأن الضعفي بعد حروف ذال الذنوب الذباب الطير الطول الرسول الرسول Ar-rijalu ya, Sebagai faedah bahwasanya ra di kasrah dibaca apa? tipis ya. Ar ri ar-rijal. Bila ra-nya fathah maka langsung dibaca tebal. Ar-rasulu Ar-rijalu Ar-rijalu Ar-zalimu Ar langsung tebal aw ya. ya. karena ini adalah huruf dha ya bersifat tebal langsung dibaca tebal awwalimu awwahiru azzadi azzuri al-lamama al-lahabi As-salama Lanjutkan Ya, untuk huruf nun eh, berilah gunnah. An-nasi, apa? An-nari. nah, bisa dipahami ya. Nah, seperti juga eh, pada contoh-contoh sebelumnya untuk al-ta'rif pada hukum idgham, nah, idhar qamari, maka bila sebelum al-ta'rif pada idgham syamsi ini ada kalimah, ada huruf, maka alif atau hamzah wasal juga tidak dibaca ya. Hanya tertulis namun kita lompati. Ya Rabbi as-samawat. Jadi hamzahnya jangan dibaca fathah, ya, dimasukkan langsung ke huruf sin. Ya, Rabbis samawat. Ya. Taib. Baik, kita baca satu baris. Walaysa dzakaru. Minan nadimina. Inna syirka Baik, iya, ulangi coba. Walaisa dzakaru Baik, cukup ya Allah. Pelajaran ke-59. Nah, sekarang tugas kita membedakan mana al yang dibaca dengan jelas atau al-qamariyah dan mana al atau lam yang dibaca dengan idgham ya. dinamakan al-syamsiyah ya. Baik. Sebenarnya istilah al-qamariyah atau al-syamsiyah atau idgham syamsi atau idhal qamari ya juga nah mungkin perlu kita eh, ketahui apa maksudnya dan apa sebabnya dinamakan dengan al-qamariyah wa al-syamsiyah. Nah, jadi maksudnya kenapa dikatakan al-qamariyah? Maksudnya al-qamariyah ini adalah al yang dibaca dengan jelas sebagaimana al yang dibaca dengan jelas ketika masuk ke dalam kata qamar ya. Demikian pula al-syamsiyah dinamakan al-syamsiyah maksudnya apa? Al dibaca dengan idgham ya ketika masuk ke dalam huruf ta, fa, dal, dal, ro dan seterusnya dibaca dengan idgham ya. Baik, sebagaimana dibaca dengan idgham pula ketika masuk ke dalam kata syams. Nah, ini kebetulan ya al ada dua hukum, qamariyah ada idgham dan izhar. Ya, kebetulan juga huruf-hurufnya terbagi dua, 14 14. Kemudian kita uh, di sini ada kata komarun dan syamsun yang juga ya, adalah sesuatu yang berpasangan. Kebetulan alnya dibaca dengan jelas ketika masuk ke komar dan masuk ke syams dengan idgham. Dan karena itu dikatakan apa? Al qamariyah dan al syamsiyah. Bacaan idgham qamari, ya, idgham syamsi dan idhar komari. Ya. Coba kita baca asy Nah ini alnya dibaca apa? Idgham atau idhar? idgham ya. Asy-syamsu wal qamaru bi hmm. Al dibaca idgham ketika masuk ke shin pada syamsu. Al dibaca izhar ketika masuk dalam kata qamar ya, wal qamar. Wan nakhlu dzatul akmami Ya. Bacaan apa? Idgham kemudian idhar. Wassaqfil marfu'i. Ya, coba atau sebutkan hukum apa? Idgham kemudian idhar. Ya, sebutkan secara urut. Idgham dulu baru idhar. Huwal barur rahimu. apa dulu? Izhar kemudian idgham ya. Wassahabil musakhkhari Ya. Idgham kemudian izhar. Wal qummala wadh-dhafadi'a wad-dama ya, ulangi lebih pelan wal qum والرمل والضفادع والدم طيب ada tiga bacaan al yang pertama al qamariyah al syamsiyah al syamsiyah at-tufana wal jarada idgham kemudian izhar anil yamini wa anil yamini wa anish shimali والشفع والوتر والظاهر والباطن والظاهر والباطن طيب yang bawah هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول إظهار والآخر إظهار والظاهر إضغام والباطن إظهار طيب يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير الطير وألنا له الحديد هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن نعم. طيب ulangi coba huwal maliku فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم yang masih kesulitan mungkin perlu dipelankan lagi فأرسلنا عليهم الطوفان أرسلنا عليهم الطوفان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والقمل والضفادع والضفادع والدم Nah, sekarang disambung. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد dipahami ya bahwa ada dua hukum al yaitu apa? Al e, ada dua hukum yaitu idhar idhar dan idgham ya. Tandanya untuk idhar adalah sukun, idgham adalah apa? tasdid ya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin ya, hukum hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya ahkamun ahkamun nun as-sakinati wa tanwin ahkamun nun as-sakinah wa tanwin baik ada empat macam hukum yang pertama apa izhar yang berikutnya apa idgham dan e, qalb atau iqlab ya izhar idgham al-qalbu al-ikhfa. Baik. Sekarang kita masuk pada yang pertama, al-idhar. Al-idharu lugatan al-bayan. Idhar secara bahasa artinya apa? Al-bayan membuat sesuatu menjadi jelas, membaca dengan jelas, dengan terang, ya. Wastilahan secara istilah ikhraju kulli harfin mengeluarkan semua huruf min makhrajihi dari tempat keluarnya min ghairi ziyadatin fil gunnah tanpa ada tambahan gunnah ya mengeluarkan semua huruf dari makhrajnya. Kullu harfin maksudnya apa ini? Dalam bab nun sukun ya huruf, huruf nun itu sendiri ya mengeluarkan nun dari tempat keluarnya an ya. Jadi itulah makhraj dari maksud dari apa? Ilhar mengeluarkan nun dari makhrajnya. Min ghairi ziyadatin fil gunnah, tanpa ada tambahan gunnah. An, coba baca. An. an. Nah, gunanya sekadar itu saja, jangan ditambah an ya. Kemudian juga dikeluarkan dari tempat keluarnya yang asli, ya, tidak disamarkan. An, eh, kalau seperti ini namanya bukan idhar lagi. An, eh, ya, tapi yang dimaksudkan idhar mengeluarkan dari makhrajnya an dan tidak menambah ukuran unnah. Ya, itulah makna idhar. Ya, kita kembali kepada Eh, baik kita kembali ke buku atau ini dulu ya amsilatun ala izhar an-nun as-sakinah wa tanwin ya, contoh-contoh izhar nun sukun dan tanwin ya baik karena di buku ada kita baca buku aja nah jadi nun dibaca izhar kapan bila setelahnya adalah huruf-huruf halqi Ya. Kira-kira apa sebabnya? Sebabnya seperti tadi. Ya, jarak yang berjauhan antara makhraj nun dan makhraj huruf-huruf halqi, ya. Coba antum baca an. Makhrajnya di mana? Ujung lidah. Ya. Kemudian huruf halqi di mana letaknya? Tenggorokan. Ya, Ini sebabnya saja. Baik. Eh, ya, yang jelas kita mengikuti riwayat yang jelas ya. Jadi kalau ditanya alasan, kenapa kok dibaca idhar? Ya. Kenapa ketika nun ketemu dengan ba misalkan, kok dibaca tidak idhar? Ya. Tadi ketika kita membahas lam, ya. lam, ya, ketika bertemu dengan wawu dibaca apa? Jelas kan? Ya. Al-wali. Ya. Padahal juga e, berjauhan al dan wawu. Ya, sekarang nun dan wawu. Di sini bukan termasuk huruf idhar wawu, ya. Baik, maka jawabannya sebenarnya kenapa kita membaca idhar nun ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi saja? Ya, karena demikianlah datang kepada kita riwayat, ya. Jadi alasan pertama karena demikian riwayatnya, ya. Nun dibaca jelas ketika setelahnya huruf-huruf halqi, ya. Kemudian <clears throat> ya tadi secara e, untuk apa namanya tauzih ya sebagai e, apa namanya sebagai tambahan faedah atau untuk kita memahami bahwasanya sebabnya adalah ya berjauhannya makhraj ya, berjauhannya makhraj nun dengan hamzah nun dengan apa ha atau ha ain kha dan wain ini jauh sehingga tidak mungkin dibaca idgham ya tidak mungkin dibaca idgham baik jadi nun dibaca jelas tanpa menambah gunnah Nah, ini contoh-contoh bahasa yunhar. An asri, min hauli, min hauli. An amtu min ghairi تنهون min khairin ulangi dari awal an asri di bacaan idhar atau hukum idhar. Contoh-contohnya ada pada pelajaran 60 sampai 61. Baik. Taib mungkin untuk meringkas coba untuk melihat pada papan. Nah, ini contoh bacaan idhar ya. Nun sukun pada huruf ha. Coba baca. Wanhar. Nun sukun ketemu apa? Ha. Ya. Nun sukun ketemu ghain. Fasayun ghiduna. Ya. Ulangi. Fasayun yun ya jelas. ghiduna. Nun sukun bertemu kho. Min khairin. Min khairin. Ya. Baik. Nah, sebelumnya ya sebenarnya ini. Nun sukun bertemu hamzah juga. Man amana. Man amana. Min hadin. Min hadin. An'amtu an'amta. Kemudian eh, berlaku pula hukum ini pada tanwin. Ya. Kenapa? Karena tanwin juga hakikatnya sama dengan nun sukun. Ya. Tanwin sama hakikatnya dengan nun sukun. Nah. Taib, walaupun beda dalam penulisan, namun secara lafad tanwin tidak lain adalah suara nun sukun, sehingga hukum pada nun sukun juga berlaku pada tanwin. Ya, sekarang bacaan idhar tanwin bertemu dengan hamzah. kasfarin athimin. Ya, bacaan tanwin, eh, idhar tanwin pada ha. Qawmin hadin. Ya, bacaan idhar tanwin pada ain. Sami'un alimun. tanwin pada ha. Alimun hakimun. Ya. Tanwin pada ghain. Ma'an ghadaqan. Tanwin pada kha. Karratun khasiratun. Ya, sebagai tambahan faedah bacaan apa? Izhar ditandai dengan apa? Sukun. Ya, inilah huruf atau tanda sukun. Tanda sukun tidak lain adalah apa? Asal muasalnya dari apa? Dari huruf kha ya. Alamatu ilhar nun as-sakinah fi dhabtil mushaf wad'u ra'sil kha. Ya, jadi kepala huruf kha ya. Kepala huruf kha dipotong tinggal bagian kepalanya. Nah, yang dijadikan sebagai tanda sukun ya, tanda dibaca jelas ya. Baik. Nah, kemudian untuk tanwin ya ada tambahan faedah di sini. Tanwin pada mushaf bila tanwin dibaca jelas maka bentuknya seperti ini. Ini tain yang dhammah tanwin ya. Contohnya ini alimun, hakimun. Tanwinnya seperti ini. Ya, tidak berjajar tapi eh, seperti ini bentuknya ya. Baik. Kemudian juga untuk apa? Fathatain dan kasrotain. Tandanya saling bertumpukan ya, sejajar bertumpukan, tidak eh yakni apa namanya? tidak di sampingnya atau tidak beriringan ya. Baik. Tapi yang jelas insya Allah dengan terbiasa kita membaca ya, tanwin ketemu huruf-huruf idhar selalu kita baca dengan dengan jelas ya sebagai pembanding misalkan ini ma'an tanwinnya apa Ber, beriringan apa namanya ber sejajar persis sejajar ya atas bawah sejajar nah, ini berarti apa dibaca dengan idhar nah, ataupun yang ini agak lebih ya ke depan sedikit wadaqan ma'an wadaqa ya wadaqan nah baik seperti ini juga min khairin ini tidak ber tidak sejajar persis ya, tapi agak condong ya ke depan ya. Berarti ini ya tidak dia, tidak dibaca dengan irhar ya. ya. kalau dibaca setelahnya ada huruf selain irhar maka seperti ini. Tanwinnya akan e, dituliskan apa? Ya lebih condong ke depan. Nah. Demikian bacaan irhar ya. Baik, yang kedua ikhwati fillah azakumullah adalah hukum ikhfa ya. Hukum ikhfa. Tukhfa an-nun as-sakinah lughatan ya, tukhfa an-nun as-sakinah wa tanwin bi ghunnatin 'inda 15 harfan. Huruf nun sukun ya dibaca dengan ikhfa ya tukhfa yaitu disamarkan nun sukun dan tanwin dengan gunnah pada berapa huruf 15 huruf ya. yang dikumpulkan dalam suatu bait ya. sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan wa waliman ya mungkin kita sulit menghafalnya ya labas tidak apa-apa Coba antum baca ya. ya. Sif coba. Sif dza fana kam jada syakhsun qad sama. Lagi. Sif dza fana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan dha zaliman. Ya. Bait yang thayyib insyaallah. Ya. Huruf-huruf yang di warna merah ini adalah huruf-huruf ikhfa ya, huruf-huruf ikhfa. Shad, dza, fa, kaf dan seterusnya. Ini huruf-huruf ikhfa. nah, Baik, tentunya sebelum itu kita perlu mengetahui makna ikhfa ya. Apa makna ikhfa? secara bahasa ikhfa artinya apa? As-satru, ya menutup, menutupi. Baik. Secara istilah adalah nutqu nutqun bi harfin bi sifatin bainal idhar wal idgham arin anit tasydid ma'a baqa'il ghunnah fil harfil awwal. Baik. Membaca suatu huruf dengan sifat-sifat antara idhar dan idgham, ya, membaca huruf antara idhar dan idgham. Jadi tidak dibaca dengan jelas, tidak pula dileburkan. Ya. Cuman arin anit tasdid, tidak ada tasdid. Ya. Dan ada gunnah, ma'a baqa'il gunnah, ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal dan dengan tetap memberikan gunnah. Gunnah di sini maksudnya gunnah yang sempurna, ya. Ma'a baqa'il gunnah dengan menyisakan gunnah yang sempurna pada huruf awal. Ya, pada huruf awal. Baik. Ini tadi makna apa? Makna ikhfa ya. Nah. Ikhfa di uh, yakni di apa? Uh, dibaca atau di atau nah, terjadi pada berapa huruf? Pada 15 huruf ya. Baik, kita kembali ke buku. Nun sukun atau tanwin dibaca dengan samar, ikhfa ya, samar ya. Makna ikhfa adalah samar. Jika setelahnya adalah satu dari 15 huruf yang berdekatan makhraj dengan nun. 14, 14 huruf lisan dan satu huruf bibir ya. Coba kita cerna kalimat ini bahwasanya nun sukun dibaca dengan apa? samar dengan samar dengan ikhfa. Jika setelahnya adalah huruf yang berjumlah berapa? 15. Ya, 14 diantaranya adalah huruf lisan dan satu adalah huruf bibir. Ya. Taib. Tadi kita sebutkan pula makna ikhfa dari apa? Membaca nun sukun antara idhar dan idrom. Kemudian menyisakan gunnah ya. Gunnah pada nun yang disamarkan itu ya dibaca dengan tipis, dibaca dengan tipis pada 10 huruf ya, pada huruf ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, fa dan kaf ya. Baik. Baik. Sekarang coba antum baca contoh bacaan ikhfa nun pada huruf ta dan seterusnya. Baik. Antum ikuti dulu nanti insyaallah kita akan tambahkan keterangan ya. Nun ketemu huruf ta ya. Yang asalnya dibaca man ya. Karena setelahnya huruf ta maka sekarang dibaca dengan samar. Man ya. Man taba. Coba baca. منثورا منثورا ينجيه أندادا من ذكر طيب ulangi mantaba Coba antum ingat kembali tentang sifat-sifat huruf. Ya. Huruf ta bersifat istifal atau isti'la. Istifal. Huruf fa fa istifal. Jim istifal. Dal ya, dal juga istifal. Semuanya istifal. Oleh karena itu huruf-huruf eh, yang tadi semuanya dibaca tipis Nah, gunnah yaitu gunnatul ikhfa juga mengikuti sifat huruf setelahnya. Ya, kalau yang setelahnya adalah huruf tipis, maka juga dibaca tipis ya. Taib. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, secara eh, teori di dalam melafatkan nun yang samar ya. Taib, di sini ada keterangan bahwa cara atau yang dituntut secara amaliyah ya di dalam membaca nun yang disamarkan al-matlubu amaliyatu uh, inda an-nutqi bin nuni al mukhfa ya. Taib apa yang dituntut ya, secara amaliyah saat mengucapkan nun yang samar. Yang pertama tahyiatu al-fam ya. Menyiapkan mulut ala makhraji al-harfil ati pada makhraj huruf yang datang setelah nun. Nah. Taib. Kalau huruf setelah nun adalah huruf ta, berarti lidah mendekati huruf ta, mendekati saja ini, ya. Mendekati, tidak menempel pada ta, ya. Sudah lepas dari nun, ya. Tidak lagi pada makhraj nun, dilepaskan dan kemudian menuju makhraj huruf ta. Ini contohnya, ya. Contoh ikhfa nun inda ta dal ya. Atau melihat e, lidah nempel atau tidak? Tidak, masih ada celah, ya. Nah, itulah maksud dari yang pertama tahyiatul fami ala makhrajil harfil ati yusahibuha yusahibu dzalika ghunnatun kamilah disertai dengan apa gunnah yang sempurna eh, ya yang sempurna yang panjang atul yang panjang dari khaisum jadi mulut kita siapkan mengusapkan huruf ta gunnah kita keluarkan melewati khaisum ya wa yusahibuha aidan sautun minal fam ya, sehingga dan demikian pula apa ada ya suaitun ada sedikit suara dari mulut ya bisa babi adamin ghilaq makhrajil nun al juz'i apa al ayo adamu inghilaq makhrajil nun al juz' al lisani illa fil qaf wal kaf ya jadi selain huruf qaf dan kaf maka ada sebagian suara yang tersisa pada mulut ya seperti tadi kita contohkan ya mantaba mangfuron dan seterusnya ini ada suwaitun ada sedikit suara yang melewati lisan ya di samping suara gunnah ya di samping suara gunnah taib coba antum baca sambil tadi menerapkan apa yang disebutkan dalam teori ya menyiapkan mulut mengusapkan huruf setelah nun memberikan kunah yang panjang ya. Taib dan masih ada sedikit suara yang tersisa pada mulut kecuali pada huruf qaf dan kaf ya. Taib. Kita baca lagi man taba mansuran yunjihi. Yunjihi. nah أندادا min zikrin ya, karena huruf dal itu mahrotnya di mana ujung lidah dengan ujung gigi maka lidah kita siapkan untuk e, mengucapkan dal mil ya demikian min min jadi sudah keluar ya lidah sudah keluar karena setelahnya adalah huruf dal. Min fa juga demikian. Manfuran. Ya, yang jelas masih ada sisa suara dari bibir, eh, dari mulut ya. Dalam hal ini adalah lidah. Ya, karena ya tidak tertutup rapat ya. Makhraj yang kita atau huruf yang kita baca Nah, tentunya tidak dibaca, tidak di, di apa diucapkan dengan secara menutup. Ya. Baik. Kita baca contoh-contoh berikutnya. Ya, satu contoh. Antum laha akifuna. Nun ketemu tak. Bawahnya. Kulu min samarihi. disamarkan kulu min samarihi Kemudian nun bertemu dengan jim. Kana mizajuha zanjabilan. ولكل درجات نارا ذات لهب Ini jadi sekali lagi untuk sa untuk zal lidahnya keluar. Naran ya. Karena kita telah harus menyiapkan untuk mengucapkan huruf zal. Baik, berikutnya tanwin atau afan bacaan ikhfa nun sukun pada zai sin shin fa dan kaf ula anzalna anzalna ya, jadi lidah tidaklah menempel pada nun ya tapi sudah tersiapkan mengusapkan za ansaukum ansaukum ansya'tum أنفقتم تنكيلا طيب Untuk huruf kaf maka ada inghilaq makhraj, ada e, makhraj yang yakni terbaca dengan apa? tertutup ya, jalan makhrajnya tertutup sehingga suaranya e, hanya terpusat pada khayshum Ya. Jadi seperti ini. Bacaan ikhfa nun sukun pada huruf kaf ya, pada huruf kaf. Ya. Lidah bagian belakang menempel secara utuh ya pada eh, langit-langit eh, yang gembur ya, tang ya Tang coba baca. Tang. Ya, oleh karena jalannya tertutup sehingga suaranya hanya terpusat pada khoisum. Tang ya. Kilan. Tang kilan ya. Ya. Baik, bandingkan dengan tadi. Ya, kalau yang seperti ini huruf selain kaf maka masih ada apa? celah pada mulut ya, sehingga ada suait, ya sedikit suara yang masih melewati mulut ya huruf ta huruf Dal, huruf dal jim zai sin semuanya masih ada suait ya, atau suara yang tersisa ya, jadi tidak terpusat hanya suara gunnah saja ya. namun untuk kaf ya betul-betul tertutup jalan suara pada mulut ya, sehingga suaranya hanya tinggal gunnah ya jadi kalau seperti ini belum sempurna. Tangkilan misalkan. Tangkilan karena masih ngambang istilahnya. Ya. Jadi diusahakan betul-betul melekat bagian belakang makhraj pada e, langit-langit. E, Taib. Kita ulang lagi. Anzalna Anzalna Ansaukum Ansya'tum nah, Kemudian apa? Anfaqatum Baik, untuk huruf fa ya. Kita masih ingat huruf fa keluar dari bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa, coba. Fa. Fa. Nah, sekarang bagaimana eh, kita membaca nun sukun yang samar di sisi huruf fa tadi. Ya, tadi tugas kita apa? Menyiapkan mulut, mengusapkan fa berarti. Al, ya. Jadi gunanya di sekitar bibir bawah dan gigi seri. Al, ya. Nah, dari sini kita memahami tidaklah semua ikhfa itu punya ang ya. Angta atau angtum tidak sesuai dengan makhraj huruf-huruf setelahnya ya. Yang dibaca ang hanya kaf saja, ang ya. dan kof nanti ya. Yang lainnya ya tidak ada eh, apa namanya? inrilak, ya, tidak ada jalan yang betul-betul apa tertutup ya. Namun masih ada sisa celah. Jadi suara di samping melewati khayshum atau unah ya juga masih ada sisa pada mulut ya lidah atau bibir. Nah, Ya, coba kita baca contoh lainnya. Zai, sin, shin, fa dan kaf. Ghulaman zakiyan. Basharan sawiyan. Sab'an shidadan. Syai'an fariyan. شيخ كبير ya, lekatkan pangkal lidah ke langit-langit Syekhun kabirun Nah Kita baca bagian e, Contoh yang lainnya Untuk kaf Sampingnya Min kulli syi'atin Sebagian masih terdengar mil ya. Baik, jangan dibaca dengan mengambangkan suara kunnah ya. Membagi dengan mulut tidak ya, untuk nun sukun yang bertemu kaf suara gunnahnya terpusat pada khaisum ya ming ya coba min kulli syi'atin min kulli syi'atin Tidak seperti ini. Mil, nah ini samar. Maksudnya apa? Masih mengambang ya, belum memusatkan suara pada khayshum. Wahum lahu munkiruna. Mung coba. Ayo. Nah, iya. Jadi betul-betul hanya terpusat pada khayshum. Nah. Nah, 10 huruf tadi semuanya adalah huruf istifal ya. Baik ta, fa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, fa dan kaf semuanya huruf istifal sehingga gunnah yang kita samarkan juga sifatnya tipis. Adapun bila setelahnya adalah huruf sod, kemudian bod, po, dha dan qaf, maka gunnahnya mengikuti tebal ya bersama tebalnya huruf huruf setelahnya itu. Ya, jadi mulai menebal ya ketika kita menyamarkan nun mau ya. Kalau tadi semuanya tipis ma sekarang ditebalkan mau ya. Coba mau mau nausuran ya. min dha'fin من طين أنظرني أنظرني من قبلي من قبلي طيب untuk uh, apa namanya suara gunnah ya untuk huruf sod, bot to dan dha ya, tadi berbagi ya. Sebagian masih melewati mulut ya, sebagian melewati khoisum sebagian ada di mulut. Adapun untuk qaf ya, suara gunanya betul-betul sempurna ya. Ming ya, coba lagi. Ya. Dengan tafkhim. Ming ayo, eh, dilekatkan bagian apa? Pangkal lidah dan diberi tafkhim. Min qabli ya. Nah, ini bedanya ya, bacaan ikhfa nun sukun yang bertemu kaf dan bertemu qaf. Ya, ini huruf nun sukun ketemu kaf ya, menempel. Nun ketemu qaf juga menempel. Namun ini apa? menegang ya bagian belakangnya menegang sehingga apa sehingga suaranya ya tebal miong ya adapun gunah ya betul hanya terpusat pada khaisum gunanya sempurna ya utuh melewati khaisum saja tidak ada sedikit pun yang melewati mulut ya, ya ini bedanya kaf dan qaf kesamaannya sama-sama menempel ya suaranya terpusat pada khaisum Bedanya adalah tafkhim pada qaf dan tarqiq pada kaf. Nah, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Coba kita baca contoh yang lainnya. Min qa'u saffan. Ulangi. Qa'an safsafan مكانا ضيقا مكانا ضيقا تنطقون تنطقون لبعض ظهيرا لبعض ظهيرا ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون Nah. نعم. Tanda untuk ikhfa apa? Eh, tidak ada sukun atau dihilangkan tanda sukun di atas nun ya. Kalau tadi tanda idhar apa? Tanda sukun ya, yaitu kepala huruf kha. Adapun ikhfa ya tanda sukunnya dihilangkan. Taib. Dan juga tidak ada tasydid pada huruf setelahnya. Inilah tanda ikhfa ya. Tanda ikhfa. Nah, e, untuk apa namanya? Eh, tanwin ya seperti tadi ya untuk tanwin bacaan ikhwanya e, bila tanwin dibaca ikhwa maka ditulis dengan ya se, apa namanya depan e, apa namanya ber, beriringan ya bukan sejajar atas bawah namun beriringan. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah contoh-contoh bacaan ikhfa. Insya insyaallah nanti bila ada waktu kita ya praktekan. Kita masuk pada bab yang lain terlebih dahulu ya. Hukum yang ketiga adalah qalb. Hukum yang ketiga adalah al-qalbu. Taib. artinya apa? Mengganti sesuatu dengan yang lain. Ya. Mengganti sesuatu dengan yang lain. Ya. Nun diganti dengan mim. Ya. Bila setelahnya adalah huruf apa? Ba. Ya. Nun diganti menjadi mim bila setelahnya adalah huruf ba. Dan bukan hanya diganti mim, namun diberi tambahan gunnah. Ya. Diberi tambahan gunnah. Baik. Inilah hukum yang ketiga, ya, hukum yaqlab atau yang sebenarnya lebih tepat ya diberi nama qalb ya. Huwa lughatan tahwilu syai'an wajhi. Mengganti sesuatu dari asalnya atau diganti dengan yang lain secara istilah adalah qalbun nuni as-sakinati awit tanwini indal ba mengganti nun sukun dan atau tanwin dengan mim ya, ketika bertemu dengan ba diganti dengan mim yang mukhfah ya mim yang samar mim yang samar dengan gunnah ya, dengan gunnah ya. Taib, ini contoh-contoh bacaan apa? Qalb ya. Coba pada layar ini ada beberapa contoh. Coba kita baca sama-sama. Mim ba'di. Ya. Nun diganti mim. Amburika. Ya. Ambihum. Ambihum. Sami'un basirun. jazaan bima شيء بصير Ini apa? Syaklu asyafatain bentuk dua bibir inda nutqi al-mim al-munqalabah an-nun. Ini bentuk bibir ketika kita membaca mim yang merupakan ganti bagi nun tadi ya. Nah, nun tadi sudah diganti menjadi mim ya. Dan bentuknya seperti ini. Ya, ini merapatkan apa? Merapatkan bibir atas dan bawah, tidak ada celah ya. Dilekatkan yakunu binti baqihima ala ba'dihima ya duna mujafatin tidak direnggangkan tidak dibuat celah di antara keduanya. Wala kazin, namun juga tidak ditekan ya, kaz tidak ditekan. Jadi dirapatkan, jangan ditekan ya. Diberi gunah yang sempurna ya. Baik. Coba kita baca contoh pada buku Aisyah. Nah, jadi tanda kolab apa? Mim kecil di atas nun, ya. Mim kecil di atas nun. Dan apa? Untuk tanwin menghilangkan salah satu tanda ya, atau tanda yang kedua diganti dengan huruf mim kecil. Ya, itulah tanda Ayo, Kita baca contoh atau empat contoh yang paling terakhir. Ya. empat contoh paling terakhir. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون طيب ini kan قلب qalb قلب Yang keempat adalah idgham ya, bacaan idgham ya. Idgham maksudnya apa? Meleburkan atau memasukkan ya, nun ke dalam huruf yang lain ya. Idgham dibagi menjadi dua. Ya. Idgham nun sukun atau tanwin dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham yang sempurna yang masuk ke dalam lam dan ra ya. Maka dalam hal ini ya nun dibaca dengan idgham yang sempurna tanpa gunnah ya. Tidak ada gunnah yang tersisa. tawaban ya. Ini namanya bacaan tanwin, tawaban Setelahnya ada ra, maka dimasukkan Tawabar ya. Tawabar dan tidak ada sisa gunnah. Ya. Tidak lagi tidak lagi ada gunnah. Sehingga ada tanda tasydid yang maksudnya adalah bahwa idgham tanwin atau nun betul-betul sempurna, hilang tanwinnya, hilang pula sifatnya. Zatnya hilang, sifatnya juga hilang. Tawwabar rahiman Mir rabbika غفور رحيم مالا لبدا أن لم يره خير لكم ya, Coba antum ulangi contoh-contoh tadi dua baris tawwabar rahimah رحيما Nah, sekarang kita beralih pada halaman 84 ya. Halaman berikutnya. Kita baca dari atas, ini juga masih terkait dengan idgham kamil nun sukun wa tanwin pada lam dan ra. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahuna. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ Ulangi. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya. Yang berikutnya insyaallah kita akhiri sesi ini dengan e, membaca contoh-contoh idgham yang kedua yaitu idgham apa? Nun eh, idgham bi gunnah, idgham nun sukun atau tanwin pada huruf ya, nun, mim dan wawu. Ya. ya, nun, mim dan wawu. Dimasukkan hukum eh, huruf nun atau tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut dengan memberikan gunnah yang paling sempurna. Ya. Contohnya, man bertemu yuridu. mai yuridu, baca. Ya. Jadi dibaca apa? Gunnah masuk ke ya dengan sudah memberikan gunnah. Mai, coba. Aywa. bukan hanya masuk saja, mai, ya, tapi betul-betul pada khayshum ada suara dengung. Mai yuridu. Liman nuridu. Liman nuridu. Mimmaniyin. Mimmaniyin. Mimmaniyin maniyyin Kemudian miwaliyin miwaliyin min iya. betul-betul ada khusyum ada gunnah. Mew bukan hanya miu ya, miu. Kalau ini hanya idgham. Miu tapi miu ada gunnahnya. Ya Buka halaman 85 ya, Halaman berikutnya ya. Kita ambil tiga contoh Bacaan Idgham nun pada huruf ya Ya, ambil yang paling bawah. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Qala darratin khairan Ini sebenarnya ada dua bacaan itu apa idgham nun sukun atau tanwin pada ya. Di samping fama ya'mal juga apa? خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه Ada dua tempat ya. mai wa mai yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. mai yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa ومن yurid thawabal akhirati nu'tihi minha Jadi contoh bacaan idgham nun sukun atau tanwin pada ya. Kemudian bacaan idgham nun sukun atau tanwin pada huruf nun. Kita ambil contoh pada halaman 86. Wa'adzabnaha 'adzaban nukran إنه كان صدقا صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا من نار السموم من نار السموم فيعذبه عذابا نكرا وقالوا وقالوا لن نؤمن لك أن نجعلهم كالذين آمنوا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لبعثنا في كل قرية نذيرا kemudian bacaan idgham sukun atau tanwin pada mim tampil baris paling bawah ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أمة مؤمنة خير من مشركة ولغي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أمة مؤمن خير من مشركة ولعبد مؤمن خير من مشرك nah, belum tepat ya punahnya sempurna atau paling sempurna ولعبد مؤمن خير من مشرك Baik. Halaman berikutnya bacaan idgham nun sukun atau tanwin pada huruf waw. أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Tiga baris terakhir. أو نت أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وسبحوه بكرة وأصيلا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب Nah. Sekali lagi wala rabbin sempurnakan kunahnya wala ratbiu biu ya wala ratbiu wala yabisin illa fi kitabin sekali lagi itu Pak demikian ahkamun nun. Jadi, sudah dua hukum yang kita pelajari yang pertama apa? Lam komariah lam samsiah, ya, lam ta'rif. Kemudian nun sukun dan tanwin yang ada padanya empat